Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, kemudian nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat-nikmat yang lain Kemudian kita bawakan nikmat tersebut duduk bersama dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang akan kita bahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak salat sunnah dalam rangka membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala beliau adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita di bab ke-40 ya, yaitu babu majaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan sebelumnya ibadah secara bahasa maknanya adalah adzul menghinakan, ya menghinakan. Disebutkan juga makna secara bahasa adalah tariqun muabbadun ay muzallalun ya, jalan yang dimudahkan. Adapun secara istilah syar'i ibadah adalah ghayatul zulli lillahi ta'ala ma'al hubbi wal khudu'i lahu jalla wa ala yaitu ghayatuz zulli lillahi ta'ala sangat merendahkan diri sangat menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian merendahkan diri kepada Allah disertai dengan cinta dan tunduk disertai cinta dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seseorang yang menghinakan diri tapi bukan rang, bukan dalam rangka mencintai orang tersebut, tetapi karena takut kezaliman misalnya, takut keburukan, maka tatkala seseorang menghinakan diri kepada Allah, dia menghinakannya disertai mencintai dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu definisi dari makna ibadah. Kemudian definisi yang lain yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ibadah adalah ismun jami, ismun jami lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al wal a'mal al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup ismun jami, sebuah nama yang mencakup bagi segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi bagi segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi berupa perkataan, perbuatan dan amal baik yang zohir yang nampak ataupun yang tersembunyi. Maka disebut dengan ibadah seperti zikir, maka itu adalah ucapan yang zohir yang nampak seperti sabar, seperti syukur, husnuzon maka itu adalah ibadah ibadah hati, ibadah yang tersembunyi. Maka dinamakan dengan ibadah. Sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi kalau kita kerjakan maka disebut dengan ibah, ibadah. Jadi ibadah itu ada yang terkadang dilihat berat, ada yang terkadang memang ringan seperti senyum itu adalah sebuah ibadah berzikir kepada Allah, bertasbih yang sangat mudah juga disebut dengan ibadah. Nah, tetapi dalam hadis-hadis berikut ya ternyata Al-Imam At-Tirmizi membawakan hadis-hadis tentang yang berkaitan ibadah Nabi di malam hari. Judulnya umum tetapi hadis-hadisnya berkaitan khusus dengan ibadah Nabi di malam hari atau disebut dengan qiyamullah la, qiyamul Hadis yang pertama, hadis nomor 261. Qala al-Imam Tirmizi haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id wa Bishr ibn Mu'adz qala haddatsana Abu Awanah an Ziyad ibn Alaqah anil Mughirah ibn Syu'bah qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tafakhat qadamahu. Faqila lahu atatakallafu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Qala afala akunu abdan syakura. Kita baca kata Syekh uh, Abdul Razzaq hafizallahu taala beliau mengatakan di sini sahabat Mughirah bin Syu'bah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, kita terjemahkan dulu ya. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Kutaybah bin Sa'id dan Bishir bin Mu'adh. Mereka berdua berkata menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Ziyad bin Ilaqoh dari Mughirah bin Syu'bah dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Sahabat Mughirah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat sampai bengkak kedua kaki beliau. Salat yang dimaksud di sini adalah salat tahajud, salat di malam hari. Maka ditanyakan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, ya, apakah engkau memberatkan dirimu ini yaitu dengan salat tahajud tadi sampai bengkak dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa yang telah lalu dan juga telah mengampunimu dosa yang telah dosa yang akan akan datang. Maka apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abadan syakura. Bukankah aku adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka bisa kita pahami bahwa banyaknya ibadah Nabi karena membuktikan beliau adalah hamba yang pandai bersyukur di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi adalah dosa Nabi telah diampuni dan juga yang akan datang juga diampuni. Itu termasuk nikmat yang paling besar seorang hamba diampuni dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada beliau, maka beliau tetap banyak ibadahnya, terlebih adalah solat karena beliau ingin membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala beliau adalah hamba yang pandai bersyukur. Maka banyak ibadah dalil bukti bahwa hamba tersebut pandai bersyukur. Kita baca penjelasan Syekh, kata Syekh mengatakan perkataan sahabat Mughirah Rasulullah SAW alaihi wasallam salat sampai bengkak kedua kakinya. Shalla hatta tawarramat qadamahu sallallahu alaihi wasallam min tuli min tulil qiyam farubbama qara'a fi raq'atil wahidah al-baqarah wan nisa Nabi saw alaihi wasallam sampai bengkak kedua kakinya kenapa mintu lil qiyam karena lamanya berdiri karena lamanya berdiri maka terkadang Nabi saw alaihi wasallam membaca di rakaat pertama surah Al-Baqarah dan An-Nisa subhanallah ya luar biasa berdiri rakaat pertama yang beliau baca adalah surah Al-Baqarah dan An-Nisa. Ya, sangat ya sangat lama ya. Kita aja terkadang duduk membaca surah Al-Baqarah ganti-ganti sudah posisi. <laughs> Menguap sudah rancak, sudah menguap. Itu surah Al-Baqarah, belum ditambah dengan surah surah An-Nisa. Nah. Kemudian sahabat Mughirah mengatakan, fakilalah maka ada yang berkata kepada Nabi, apakah engkau memberatkan ini? Nah, sahabat ini mengatakan, hadzal qiyam alladhi yahsulu bihi tawarrum lil qadamaini min tulihi maksudnya adalah apakah engkau memberatkan berdirinya engkau ya atau menegakkannya engkau ini maksudnya uh, salat tahajud tadi yang mana mengakibatkan bengkaknya kedua kaki Nabi disebabkan lamanya Nabi berdiri. Apa jawaban Nabi? Apa apa alasan sahabat tadi Afwan? Apa alasan sahabat tadi? Sehingga sahabat ini mengatakan atatatakal lafuhad Apakah engkau memberatkan ini? Maka jawab maka si sahabat ini beralasan bukankah engkau sudah dosamu sudah diampuni yang telah lalu dan juga yang akan yang akan datang. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata yaitu penaklukan kota Mekah. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang. Jadi Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada Rasul bahwa dosa Rasul telah diampuni yang telah lalu dan juga akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpinmu ke jalan yang yang lurus. Nah, maka kalau kita misalnya dosa kita telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, maka Allah akan menyempurnakan nikmat-nikmat kita yang lain dan juga Allah akan membimbing kita ke jalan yang lurus. Maka tatkala kita berdosa langsung diiringi dengan tau taubat agar Allah membimbing kita ke jalan yang yang lurus. Nah, kemudian apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura? Bukankah aku adalah hamba yang pandai bersyukur? Maksudnya kata Syekh mengatakan anna ghufranallahi azza wa jalla li dzambil mutaqaddim wal mutaakhir nikmatum minallahi subhanahu wa taala bahwasanya pengampunan Allah subhanahu wa taala terhadap dosaku yang telah lalu dan akan datang itu adalah sebuah nikmat dari Allah. Jadi Allah mengampuni dosa Nabi itu adalah sebuah nih, nikmat dan juga anugerah yang besar yang mewajibkan syukur bagi orang yang diberi nik, nikmat. Maka cara bersyukurnya Nabi menunjukkan dengan banyak beribadah. Karena pengampunan dosa adalah sebuah nikmat, sedangkan nikmat harus disyukuri. Maka Rasul mensyukurinya dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur maknanya adalah yakunu bil qalbi Iktirafan bin ni'mah Wabil lisani thana'an 'alal mun'im wa hamdan lah Wabil jawarihi ta'abbudan lillahi jalla jalaluh. Jadi ini tiga rukun syukur. Yang pertama, wasyukru yakunu bil qalbi. Syukur itu dengan hati. Caranya bagaimana? Iktirafan bin nikmah. Mengakui nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala macam bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, entah masalah harta, entah masalah agama, maka itu semuanya kita yakini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga agar jangan sampai hati kita ujub, merasa bangga kita pandai dalam berdagang, kita pandai dalam berbisnis sehingga mendatangkan harta yang banyak, maka tetap kita katakan harta tersebut datangnya dari Allah. Kita katakan di dalam hati kita akui nikmat tersebut bukan karena usaha kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi kita akui di dalam hati bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai uh, ujub merasa bangga dengan banyak punya harta karena dia pandai dalam ber, berbisnis wabil lisani sanaan alal mun'imi wa hamdanlah dan bersyukur dengan lisan caranya bagaimana memuji zat yang memberikan nikmat yaitu kepada Allah. Ketika dapat sebuah rizki maka kita katakan alhamdulillah. Ketika makhluk sebagai perantara maka kita katakan terima kasih. Orang tua memberikan kita duit maka kita katakan terima kasih. Tapi ungkapan terima kasih yang paling afdol apa Abu Akila? Jazakallahu khairan. Itu adalah ungkapan terima kasih dalam bentuk doa. Jadi memang para ulama itu ketika mereka mengarang kitab maka banyak menyisipi kalimat do, doa. Contoh kita belajar salah usul salasah Syekh Muhammad At-Tamimi. Beliau di kitab-kitab beliau ketika menyuruh atau memerintahkan maka diiringi dengan doa. I'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ada tiga masalah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ada empat masalah. Itu kebiasaan ulama zaman dulu senantiasa menulis kitab mereka dengan menyisipkan doa bagi para pembaca. Semoga Allah merahmatimu. Dan itu kita membiasakan. Makanya orang Arab ya dan kita melihat sendiri faktanya mereka suka men mendoakan. Itu kebiasaan yang baik ketika bertemu afakallah. Allah yu'tikal afiyah, barakallahu fik. Jazakallah khair. Jadi itu kebiasaan yang baik kalau kita bertemu, kalau kita menyapa maka iringi dengan doa, doa. Walaupun pendek barakallahu fiik, jazakallahu khair. Itu adalah kebiasaan yang baik. Nah, tatkala kita berdoa untuk orang lain, sejatinya isi doa tersebut akan kembali kepada kepada kita. Kemudian yang kedua rukunnya adalah bersyukur dengan lisan, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada perantara wabil jawarihi na ta'abbudan lillahi jalla jalaluh dan bersyukur dengan anggota badan yaitu dengan cara beribadah kepada Allah. Nikmat tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rukun yang ketiga ini banyak yang tidak lolos, banyak yang tidak menyempurnakan. Kalau tiga rukun ini sudah terpenuhi maka dia dikatakan sebagai syakir, orang yang bersyukur. Kalau dia membiasakan terus-menerus istiqomah, maka dinamakan dengan syakur, pandai bersyukur. Jadi yang terlepas dari tiga rukun ini, yaitu yang ketiga, banyak ketika mendapatkan nikmat, dia bisa bersyukur. Dia bisa di dalam hatinya dia mengatakan ini datangnya dari Allah, diakui. Tetapi tatkala dia misalnya tatkala dia apa? bersembunyi atau sendirian di kamarnya maka nikmat tersebut ternyata digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti HP misalnya. Ya, maka ini sekaligus rizki tapi bisa menjadi musibah agama tatkala kita membawanya bukan dalam ketaatan tapi dalam rangka menjadi wasilah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak bersyukur dengan HP HP-nya. Kemudian kata Syekh mengatakan Zukirahuna maqamaini, maqamal ubudiyah wa maqamus syukur Di sini disebutkan dua pangkat atau kedudukan. Kan Nabi mengatakan afala akunu abdan syakura. Maka Rasul mengatakan demikian sekaligus itu menunjukkan dua pangkat atau dua kedudukan Nabi. Yang pertama maqam al-ubudiyah, kedudukan Nabi sebagai seorang hamba. Nabi mengatakan abdan bahwa beliau adalah seorang ham, hamba. Kemudian makom yang kedua, kedudukan yang kedua makom syukur, kedudukan sifat syukur. Maka rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengikrarkan dirinya bahwa beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus hamba yang pandai ber bersyukur. Dan rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan keduanya makom hamba kemudian makom syukur dengan cara yang paling sempurna dan paling bagus yaitu dengan memperbanyak ibadah so, Nah, kemudian kata Syekh mengatakan fakana atqan lillahi wa a'zamahum ibadatan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba atau manusia yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling besar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau dijamin masuk surga, tapi menjadi hamba yang paling bertakwa kepada Allah dan juga menjadi hamba yang paling besar ibadah ibadahnya. Wa huwa imamusyakirin wa qudwatul hamidin dan beliau adalah pemimpinnya orang-orang yang bersyukur kepada Allah dan panutan orang-orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam luar biasa ya akhlak nabi luar biasa ibadah nabi luar biasa takwa nabi luar biasa semua itu beliau lakukan ingin menunjukkan bahwa beliau adalah hamba yang pandai bersyukur karena nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian timbul pertanyaan, Nabi salat sampai kakinya bengkak. Apakah itu tidak memberatkan Nabi? Apakah itu tidak membahayakan Nabi? Apakah boleh demikian atau bagaimana? Maka kita baca penjelasan Syekh. Kan kita tidak boleh memberat-beratkan beribadah sampai membahayakan diri sendi sendiri. Nah, bagaimana penjelasan ini Apakah ini bertentangan dengan sabda Rasul? Rasul mengatakan beribadalah kepada Allah apa yang kalian mampu. Maka kita baca penjelasan dari Syekh. Summa inna qiyamal abdi hatta tatawarrama qadamahu mahmulun hadza fima idza kana al-abdu la yudkhiluhu malalun wala sa'ama wa illa fala. Kemudian sesungguhnya qiyamul lailnya seorang hamba sampai bengkak kedua kakinya itu mahmul itu dibawakan atau bisa jadi maknanya adalah jika seorang hamba tadi tidak bosan dan tidak jenuh tatkala beribadah. Nah, pertanyaannya apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah dengan jumlah yang banyak sampai kedua kaki bengkak, apakah beliau bosan dan jenuh? Maka jawabannya ti tidak. Saking banyaknya ibadah Nabi dan beliau melakukannya tidak bosan dan jenuh, maka mengakibatkan kaki kedua beli, kaki beliau bang, bengkak. Sama seperti ulama zaman dulu ketika mereka menuntut ilmu agama. Jangankan ulama zaman dulu zaman sekarang misalnya. Tatkala santri itu rajin menuntut ilmu, ternyata pondoknya itu bukan daerah yang dingin tapi panas. Saking seringnya bolak-balik di kelas belajar, di masjid belajar sampai kakinya terkelupas hancur maka itu termasuk apa namanya uh, konsekuensi dari banyaknya dia jalan untuk menuntut ilmu aga, agama dan itu bukan memberatkan di diri karena orangnya semangat dalam menuntut ilmu aga, agama dan mau nggak mau ketika dia banyak jalan apalagi di musim panas maka kakinya menjadi pecah-pecah maka ini terma bukan termasuk memberatkan di diri ya, sama kayak ulama zaman dulu kita lihat ya bahkan ada sampai kencing dah kencing darah karena memang beliau jalan kaki, kemudian safar antar negara dalam rangka mencari ilmu aga, agama. Ini terkadang ada sebagian konsekuensi tatkala dia semangat untuk beribadah kepada Allah, maka akan sedikit menimbulkan bah bahaya. Tadi selama tidak masuk di dalam hatinya rasa bosan dan jenuh. Nah, maka kalau seandainya dia lama sholat, dia lama membaca Al-Quran, maka timbul jenuh di hatinya, maka ini yang terlarang. Ya, maka ini yang terlarang. Ini sebagaimana uh, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Aisyah mengatakan karena yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khudhu minal amal ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ambillah amalan kalian apa yang kalian mampu maksudnya kalian beribadahlah ibadah yang kalian mampu mampu jangan memberatkan diri. Alasannya kenapa? Jangan memberatkan diri. Yang mampu-mampu saja. Alasannya fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian boh bosan atau jenuh. Nah, ketika kita banyak beribadah memaksakan diri timbul jenuh itulah yang terlarang. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyaknya ibadah beliau, beliau tidak jenuh saking banyaknya maka kaki beliau bang bengkak karena lamanya berdiri. Nabi tidak pernah bosan dan jenuh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mengakibatkan kaki beliau bang bengkak. Kemudian kata Rasul mengatakan wa ahabbus salati ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa in qallat dan Salat yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah salat yang dikerjakan berkesinambungan sekalipun sedih sedikit. Dan Rasul apabila beliau salat sebuah salat dan Rasul jika beliau salat maka Rasul akan mendawamkan akan merutinkan salat tersebut. Maka Rasulullah SAW merutinkan salat rakaat pertama surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Karena Rasulullah SAW sudah rutin, ya. Maka bisa mengakibatkan kaki beliau bang bengkak dan Rasul tidak pernah jenuh terhadap ibadah yang beliau kerjakan sekalipun dengan jumlah yang banyak. Nah. Kemudian ini juga diperkuat dengan perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar yang beliau sebutkan di dalam kitab beliau Fathul Bari Qala Ibnu Hajar rahimahullahu fi hadzal hadis. Maka Ibnu Hajar mengatakan di hadis ini tentang hadis ini wa mahallu dzalik ma idza lam yufdi ilal mala. Dan tempat yang demikian maksudnya bosan ya dan yang lainnya afwan. Wa mahallu dzalik dan tempat yang demikian maksudnya adalah dilarang untuk beribadah dengan berlebih-lebihan idza lam yufdi ilal malal jika tidak membawa kepada kebosanan. Kalau seandainya dia banyak beribadah tetapi dia tidak bosan maka tidak mengapa sekalipun ternyata ada sedikit mudarat yang dia dapatkan. Karena mau nggak mau ketika ibadah itu dikerjakan dengan jumlah yang banyak maka akan ada sedikit apa? mudarat. Ya kayak kita misalnya belajaran, anggap dua jam pian kelaparan, <laughs> macam mengantuk ini dan itu, uyuh kan ada sedikit mudaratnya maka itu konsekuensi dari ibadah yang dikerjakan dengan jumlah yang yang banyak selama dia tidak boh, bosan atau jenuh. Lianna halan Nabi sallallahu lianna halan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat akmalal ahwal dikarenakan keadaan Nabi, kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kondisi yang paling sempurna, keadaan yang paling sempurna ketika beliau ber beribadah fakana la yamallu min ibadati rabbih maka rasul tidak akan pernah jenuh tidak akan pernah bosan dari beribadah kepada Robnya Allah Subhanahu wa taala wa in adarra dzalika bibadanih sekalipun banyaknya rasul beribadah karena beliau tidak jenuh ternyata melahirkan mudarat di fisik beli beliau karena beliau apa tidak jenuh dan bosan terhadap ibadah yang beliau kerjakan sekalipun dengan jumlah yang sangat ba yang sangat banyak. Nah, di sini ada beberapa faidah. Yang pertama adalah ada beberapa pelajaran. Yang pertama ini disebutkan oleh Ibnu Hajar sendiri di kitab beliau wa fihi masyru'iyyatis lisyukri. kata beliau, hadis ini menunjukkan disyariatkan solat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan solat sunnah. Contoh misalnya pian dapat apa? umroh gratis dari bos misalnya. Nah, maka pian dalam rangka bersyukur pian salat sunnah berdasarkan dengan dalil-dalil ini, ya. Maka memperbanyak salat itu bukti dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Hajar juga wa fihi anna syukra yakunu bil amal kama yakunu bil lisan kama qala ta'ala i'malu ala i'malu ala Dawud syukra surah Saba ayat 13 Hadis ini menunjukkan bahwa syukur juga dengan amal syukur terlaksana dengan amalan sebagaimana syukur terlaksana dengan lisan bersyukur terlaksana atau terjadi dengan amal perbuatan sebagaimana syukur terjadi dengan li, lisan sebagaimana firman Allah taala i'malu ala daud syukra beramallah wahai keluarga Daud syukra sebagai bentuk syukur maka amal ibadah itu menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian faedah yang berikutnya masih disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar anna syukra yatadammanu sabra 'ala ta'ah was sabra 'alal was sabra 'anil ma'siyah. Jadi bahwasanya syukur itu mencakup sabar terhadap ketaatan. Syukur itu mencakup sabar terhadap ketaatan dan mencakup sabar dalam meninggalkan maksiat. Maka kalau kita taat kepada sabar tatkala berbuat taat kepada Allah, dan sabar tatkala meninggalkan maksiat itu juga termasuk syukur. Bersyukur kepada Allah kita meninggalkan maksiat sabar. Orang pacaran kita kada, <laughs> itu yang pemuda ya. Orang ke bioskop kita kada, kita sabar, maka itu termasuk bersyukur. Kita sabar dalam ketaatan, kita sebanyak subuh, sungsung -sung, setengah lima bangun dah. Orang banyak di rumah aja masih misalnya kita sabar menjalankan ketaatan itu termasuk syukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita teruskan kata Syekh uh, Abdul Razak meneruskan ya. Kan tadi beliau mengutip perkataan Ibnu Hajar bahwa uh, banyaknya ibadah sampai-sampai melahirkan sedikit mudarat itu tidaklah mengapa jika tidak ada di dalam hatinya perasaan bosan atau jenuh apalagi ibadah tersebut adalah salat nah maka uh, Syekh melanjutkan dengan perkataannya bal sahha annahu qala wa qurratu aini fis shalah kama akhrajahun nasai min hadithi Anas bahkan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan "Wajulat ju'ilat qurratu aini fi shalah dan dijadikan pendingin mataku di dalam sholat. solat. Jadi Rasul menjadi tenang, nyaman ketika sholat. solat. Bagaimana Rasul SAW bosan, sedangkan sholat adalah pendingin mata beliau, penyejuk hati beli beliau. Maka beliau banyak sholatnya sampai beliau tidak memperdulikan. Ternyata kaki beliau bang bengkak karena beliau dijadikan cinta dengan sholat dan dijadikan sholat itu sebagai pendingin mata beliau, penyejuk hati beli beliau. Nah maka orang yang sering sholat hatinya tenang baik. Orang yang suka sholat, terlebih sholat sunnah, maka hatinya tenang, nyaman. Karena sholat itu sebagai pendingin mata, penyejuk ha, penyejuk hati. Maka kita dinginkan hati kita yang sering panas dengan sholat. Mau di pekerjaan, pinamuyak di pasar, macam-macam, maka dinginkan hati dengan sholat. Sebagaimana Rasul menjadikan dijadikan cinta dengan salat karena dijadikan apa? pendingin mata beliau dan kita pun demikian, kita berusaha menjadikan salat itu sebagai penyejuk hati hati kita dengan masalah yang banyak menimpa kita yang bermacam-macam tersebut. Kemudian Syekh melanjutkan, fa amma ghayruhu sallallahu alaihi wasallam fa idza malal la yanbaghi lahu an yakrahu nafsah Wa alaihi yuhmalu qawluhu sallallahu alaihi wasallam khudhu minal a'mal ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Adapun selain Nabi, kan tadi Nabi apa namanya banyak beribadah, salat sampai beliau bengkak karena memang Rasul tidak jenuh dan bosan. Nah, adapun selain Nabi, jika dia khawatir jenuh atau bosan masuk ke hatinya, maka tidaklah sepantasnya bahwa dia memaksakan dirinya untuk beribadah. Maka beribadah inilah sebagaimana perkataan Rasul, ambillah amal ibadah itu apa yang kalian mampu. Maka jangan sampai kita memaksakan ibadah kalau seandainya ada rasa bosan dan jenuh. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah bosan sampai kalian sendiri yang yang bosan atau jenuh. Kemudian hadis yang berikutnya ini semakna dengan hadis yang ini, tetapi Imam Tirmidzi menyebutkan lagi dalam rangka untuk mentakit, mengkuatkan isi dari hadis ini, ya. Hadis tadi kan disebut e, disebutkan oleh diriwayatkan oleh Imam Bukhari malah Imam Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya sama tetapi dia diriwayatkan oleh di sini nggak disebutkan ya dari jalur Abu Hurairah, dari jalur Abu Hurairah. Tetapi ada di sini rawinya bermasalah, tetapi dia menjadi kuat karena di apa? dikuatkan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita baca dari jalur yang lain. Tadi kan dari jalur siapa sahabatnya? Dari jalur Mughirah bin Syu'bah. Ini dua hadis berikutnya sama dari jalur Abu Hurairah. Berkata Imam Tirmidzi haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Huraisin qala haddatsana Al-Fadl bin Musa an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tarima qadamahu qala faqila lahu ataf'alu hadha wa qad ja'aka anna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu abdan syakura Hadis yang kedua Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Abu Amr Husain bin Hurais, beliau berkata menceritakan kepada kami Fadl bin Musa dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi selalu salat sampai kaki beliau beng bengkak. Maka Abu Hurairah mengatakan, maka dikatakan kepada Nabi, "Ataf'alu hadza? Kenapa engkau berbuat ini?" dan sungguh telah datang kepada engkau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosa yang telah yang akan dah datang. Nah, berarti kan sahabat ini seolah-olah mengatakan bahwa kita beribadah itu karena takut dosa dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, tatkala kita beribadah kepada Allah kita ingin dihapuskan dosa dan mengharapkan dosa tersebut di, dihapuskan. Tetapi bukan cuma itu kita beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah pun juga karena dalam rangka ber, bersyukur. Ya, dalam rangka ber, bersyukur. Maka Rasul menjawab, "Afala aku nu'abdan syakura? Bukankah aku adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Hadis yang berikutnya hadis yang sama. Berkata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Isa bin Uthman bin Isa bin Abdurrahman Ar-Ramli. Ar-Ramli ya. Ada sebuah tempat namanya Ramalah. Di mana Ramalah itu? Di Palestina. Ketika orang itu berasal dari Ramallah, maka nisbahnya apa? Ar-Ramli, orang Ramallah yang berada di Palestina. Kan ada imam seorang imam yang bermadhab Syafi'i yang terkenal dengan Imam Syihabuddin Ar-Ramli atau Imam Ramli. Itu Romli maksudnya apa? Orang Ramallah, orang Palestina. Padahal orang Banjar karena Sirin Ramli. <laughs> Padahal orang orang Banjar. Ramli adalah orang Ramallah yang ada di Palestina ya. Kemudian Kola beliau mengatakan menceritakan kepada kami ammi pamanku Yahya bin Isa Ar-Ramli juga berasal dari Ramah Ramallah. Jadi ammi paman kalau ammi itu adalah saudara ayah. Kalau saudara ibu bukan ammi. Ibu punya kakak laki-laki, maka bukan ammi bahasa Arabnya tapi khali. Jadi paman dari sisi ayah dan paman dari sisi ibu dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau ammi itu paman saudara ayah. Kalau kholi paman saudara ibu. Dalam bahasa Arab di, dibedakan. Maka ini adalah saudara ayahnya menceritakan kepada kami pamanku Yahya bin Isa orang Ramalah. Dari A'mash Sulaiman bin Mahron dari Abu Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu yakum menegakkan isolli solat sampai kedua kaki beliau bengkak. Maka disebutkan kepada Rasul, wahai Rasulullah, engkau engkau melakukan yang ini atau yang demikian, padahal engkau sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan juga dosa yang akan datang. Maka juga Rasul mengatakan, Afala aku nu'abdan syakura Bukankah aku adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian hadis yang berikutnya Nomor 264 Qala al-imam tirmidhi Haddathana Muhammad ibn Bashar Qala haddathana Muhammad ibn Ja'far Qala haddathana syu'bah An Abi Ishaq Anil Aswad bin Yazid Qala sa'atu Aisyata radhiyallahu ta'ala anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil laili faqalat kana yanamu awwalal laili thumma yaqumu fa idza kana minas sahar awtar thumma ata firashahu fa idza kana lahu hajatun alamma bi ahlihi fa idza sami'al adhan wathaba fa in kana junuban alaihi ma'i wa illa tawaddaa wa kharaja ila sholati. Berkata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar ini terkenal dengan gelar beliau Bundar. Bundarun. Bundar artinya hafiz, orang yang menjaga atau orang yang hafal. Bundar. Ya. Qala beliau berkata menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far masyhur gelarnya Gundar. Kalau Muhammad bin Bashar Gundar, kalau Muhammad bin Ja'far Gundar. Gundar dan Gundar. Kalau Gundar maknanya ini kurang baik ya. Walau alam kenapa beliau diberikan gelar uh, Gundar. Gundar maknanya musyawis ya, yang mengganggu yang mengolah alam kenapa beliau diberi gelar dengan gendar. Qala beliau mengatakan haddatsana Syu'bah menceritakan kepada kami Syu'bah Syu'bah bin Hajjaj Amirul Mukminin fil hadis. Dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Aswad bin Yazid qala beliau mengatakan Aswad bin Yazid adalah seorang tabi'in. Muridnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aswad bin Yazid berkata, saya bertanya kepada Aisyah tentang salatnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam di malam hari. Jadi hadis-hadis ini banyak bercerita tentang salat Nabi di malam hari padahal judulnya secara umum bab ibadah nah, Nabi. Maka Aisyah menjawab, "Nah inilah bentuk bagaimana semangatnya gigihnya tabi'in dalam rangka mencari tahu bagaimana ibadah nah, Nabi." Terkhusus ketika salat malamnya nah, Nabi atau ibadah Nabi di malam di malam hari. Jadi ini para tabi'in apa namanya? bertanya bagaimana salat Nabi di malam hari. Maka Aisyah menjawab, karena ia namu laili tsumma yaqum." Beliau tidur di awal malam, kemudian baru bang bangkit. Jadi tidur dulu. Kan Nabi saw membenci tidur sebelum Isya dan bergadang setelah Isya. Maka Rasul tidur kemudian baru bangkit untuk qiyamul qiyamul lail. Fa idza kana minas sahar autar. Maka jika masuk waktu sahur maka beliau melakukan salat witir. Faqalat uh, afwan, tsumma ata firasyahu. Setelah beliau mengerjakan salat witir, kemudian beliau mendatangi kasurnya. Nah, mendatangi kasurnya ini bisa dua kemungkinan. Ini kita baca. Faida kana lahu hajatun alam mabi ahli. Maka jika beliau memiliki hajatnya, maksudnya ingin jima setelah witir tadi, maka Rasul mendekati istrinya. Maksudnya apa? Berhubungan badan dengan istrinya di waktu sahur. Nah, di waktu itu masih kuat-kuatnya. Kenapa? Karena bangun dari tidur. <laughs> Bini si goring banget. <laughs> Faida sami al adan ini di sini ada satu pelajaran ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan hak Allah dulu dengan salat witir kemudian menunaikan haknya sendiri yaitu ji, jima. Jadi mendahulukan hak Allah baru mendahulukan hak beliau terhadap istrinya. Faida sami al adan wasaba dan jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar adan di sini meloncat bukan ya Wasaba itu memang secara makna kalau kita buka kamus maknanya meloncat. Maknanya koma binasyat. Yaitu bangkit dengan semangat. Bangkit dengan semangat bukan melompat ya. Dari bukan ini terjemahnya melompat. Maka pian garis miring, maka beliau berdiri dengan bangun dengan semangat. Bangun dengan giat atau gigih. Maka beliau bangun dengan semangat. Fa'inka najuduban maka jika beliau junub karena tadi apa? bisa mendatangi istri beliau. Maka beliau menyirim, menyiramkan sebagian air pada seluruh tubuhnya. Nah, di sini ada kata-kata min ya. Dan min adalah huruf jar. Di antara maknanya adalah litabait menunjukkan makna sebagian. Maka diterjemahkan, maka beliau menyirim, menyiramkan sebagian air pada seluruh tubuhnya. Itu menunjukkan bahwa rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan air dengan jumlah yang sedikit, tidak mubah mubadir. Kemudian berikutnya wa illa dan jika tidak tidak junub maksudnya maka beliau berwudu kemudian keluar untuk so untuk salat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Imam Muslim. Ya. Kita baca sedikit penjelasan dari Syekh Abdul Razak Hafizallahu Taala. Syekh mengatakan Su'alul Aswad Ibni Yazid an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan mabniyun ala raghbatis salaf rahimahumullah fi ma'rifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili li'anna ittiba'a yatawaqqafu ala ma'rifati haddihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata Syekh mengatakan pertanyaan Aswad bin Yazid tabi'in ini, murid dari Aisyah ini tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Sidin bertakun? Mabniyun, dibangun, dilandasi karena semangatnya para salafus saleh semoga Allah merahmati mereka dalam mengetahui salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Kenapa? Karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diawali atau terhenti dengan mengetahui petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam terlebih dulu. Jadi kalau kita ingin beribadah maka kita harus tahu petunjuk Nabi tentang ibadah tersebut. Hendak salat maka kita harus tahu dulu bagaimana petunjuk Nabi tentang salat. Ingin membaca Al-Qur'an maka bagaimana petunjuk Nabi tentang membaca Al-Qur'an. Ingin umrah maka harus belajar dulu bagaimana petunjuk Nabi dalam menjalankan um umrah. Nah, begitu pula lah keadaan para salafus saleh zaman dulu saking semangatnya mereka untuk mengetahui bagaimana salat Nabi, maka mereka mendatangi istri beliau Aisyah dalam rangka belajar. Kenapa? Karena ibadah itu terhenti harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mengerjakan ibadah tersebut. Karena syariat ini Rasul yang bawa maka kita tidak boleh membuat sendiri-sendiri sendiri harus sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. maka kita harus mengoreksi amal ibadah kita apakah ibadah yang kita kerjakan terus-menerus itu ada contohnya ataukah sudah sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam maka kita harus mengkoreksi maka kita harus merenungkan ini ibadah saya sudah benar enggak sudah sesuai dengan contohnya enggak atau jangan-jangan gak ada contohnya, maka tinggalkan. Ketika ada sebuah ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggal tinggalkan. Itu menunjukkan ibadah tersebut adalah bikinan selain nah, Nabi karena tidak ada contoh-contohnya. Seandainya ibadah tersebut ada contohnya, ada ajarannya pasti sampai dengan kita karena Allah menjamin bahwa agama ini telah sem sempurna ya. Nah, kemudian perkataan Aisyah mengatakan Kana yanamu awal laili. Beliau selalu tidur di awal malam. Jadi setelah Isya maka Rasul tidur kecuali ya ada maslahat seperti diskusi masalah agama misalnya atau diantara yang Rasul kerjakan setelah Isya adalah ngobrol dengan istrinya dan itu termasuk maslah maslahat. jadi bergadang bersama istri ketika mengobrol ketika mengobrol. Dia mengobrol dengan istrinya setelah Isya, maka itu termasuk petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ada uh, kegiatan di malam hari, maka Rasul langsung ti tidur. Tujuannya apa? Untuk bisa tahajud di malam di malam hari. Jadi kata Syekh mengatakan ia beda awal laili minal gurub, Mulainya awal malam ketika matahari terbenam. Tapi maksud di sini adalah awal lail yaitu ma ba'da salatil isya, waktu setelah salat isya. Jadi maksud dari awalul lail adalah setelah i, isya. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qablaha wa yakrahu samar ba'daha kana yanamu ba'da salatil isya mubasyaratan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum Isya dan membenci bergadang setelah Isya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur setelah salat Isya lang langsung kecuali ada mas maslahat. Ya, Allah kita akan eh, lanjutkan lagi pembahasan ini di pertemuan berikutnya wallahu alam bisawab. Jadi kita sudah membaca tadi sebuah hadis ya yang kita sudah tahu bahwa bagaimana ibadah Nabi yang luar biasa sampai ada sedikit mudarat yang beliau alami yaitu kedua kaki beliau bang bengkak. Kalau kita ingin menilai kepada diri kita sendiri, ingin mem kita membandingkan dengan ibadah Rasul, maka kita tidak ada apa-apanya. ini kita belum belum pernah sampai sering salatnya, banyaknya salat, ya, lamanya salat sampai bengkak tuh kayaknya nggak mungkin ya. <laughs> ya, jadi apa namanya? Maka ini adalah sebagai renungan untuk kita Nabi Shallallahu alaihi wasallam Orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang sangat takut kepada Allah, dijamin surga untuk beliau, tetapi tidak menyurutkan beliau untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita yang belum dijamin masuk surga, yang banyak dosa seperti ini, maka seharusnya kita banyak beribadah kepada Allah atau dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.